Kita lanjutkan pembahasan kita yang berikutnya barakallahu fikum. Masih lanjutan daripada permasalahan yang ke 43 yaitu keadaan orang-orang jahiliyah mereka kufur terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala dan tidak meyakini bahwasannya perbuatan hamba atau yang semisalnya itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan apa yang disyarah oleh Syekh Saleh Al-Fauzan. Waffaqahullah. Itu mengenai permasalahan yang ke-43. Nah, kata beliau halaman yang ke-152 pada cetakan kami sini ya. Kata beliau, "Hadza ma yusamma maratibal iman bil qadar." Dan inilah yang dinamakan dengan enam tingkatan-tingkatan beriman dengan takdir. Yaitu bahwasanya manusia ketika beriman dengan takdir harus mengimani empat perkara. Nah, itu pertama ada beriman tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada beriman tentang enam catatan Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhul Mahfuz. Yang ketiga adalah beriman tentang bahwasanya segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah beriman bahwasanya segala sesuatu ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang telah menciptakannya. Kita lihat di sini apa yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan. Wa hadza yusamma al iman bil qadar. Dan inilah dinamakan dengan tingkatan-tingkatan beriman dengan takdir. Awalan yang pertama, al-imanu bi anna Allah alima kulla syai'. Itu beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Yang mana ini dalilnya sangat banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Naam barakallahu fikum. Naam. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad ahata bi kulli syai'in 'ilma." Dan sungguh ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Nah, kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Dan Allah yang tahu, sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka anta 'allamul ghuyub." Sesungguhnya engkau adalah zat yang mengetahui perkara yang gaib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma ya'lamul ghaiba illallah." Dan tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama ini adalah apa? Ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu Itu harus kita imani. Yang kedua, annallaha kataba kulla syai'in fil lauhil mahfuz. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat segala sesuatu dalam lauhil mahfuz. Naam. Dan ini juga dalilnya banyak sekali di antaranya dalam hadis adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innallaha qad kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi 50 alf sanah wa kana 'arshuhu 'ala al-ma'." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir-takdir. Naam, semua makhluk ini sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50 ribu tahun. Jadi 50 ribu tahun sebelum Allah taala ciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala telah mencatat dalam Lauhul Mahfuz semua kejadian yang akan terjadi di alam semesta ini barakallahu fikum. Naam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim mengenai hal tersebut, "Ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dhalika 'ala Allah yasir." Tidaklah apa-apa nam yang menimpa pada diri kalian berupa musibah apa yang terjadi pada muka bumi ini berupa musibah melainkan itu semuanya telah tercatat dalam Lauhul mahfud sebelum Allah Subhanahu wa taala nam menciptakan perbuatan-perbuatan tersebut sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala hal tersebut adalah perkara yang mudah bukan perkara yang susah atau bukan perkara yang sulit karena segala sesuatu sudah tercatat dalam Lauhul mahfud oleh karena itu jangan sampai kita merasa belum tercatat sehingga nah barakallahu fikum tidak meyakini bahwasanya rezeki kita di tangan Allah Subhanahu wa taala dan semisalnya. Itu merupakan pemahaman yang keliru. Namun yakinlah dan percayalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat nam semua kejadian atau semua perkara yang akan terjadi nam barakallahu fikum di alam semesta ini di dalam Lauhul Mahfuz nam sebelum Allah Subhanahu wa taala nam menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa? 50 ribu tahun. Nah, itu adalah beriman terhadap apa? Catatan Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhul Mahfuz. Naam. Kemudian berikutnya yaitu beriman dengan apa? Dengan nambah kalau fikum bahwasanya segala sesuatu yang terjadi pada alam semesta ini kata beliau kita lihat sini salisan yang ketiga al-iman bi anna Allah syaa kulla syai'in yaqa'u fi kaun Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki segala sesuatu yang terjadi nah pada alam semesta ini. Fala yaqau syai'un maka tidak ada satupun yang terjadi illa bimasyiatihi subhanahu wa ta'ala kecuali dengan masyiat Allah subhanahu wa ta'ala semua tergantung kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar sesungguhnya segala sesuatu kami telah ciptakan dengan takdir jadi semuanya di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum. Naam seperti itu. Ewa. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Jadi jangan sampai ngam kita terjerumus pada pemikiran sesat seperti orang-orang Qadariyah yang mereka menyatakan bahwasannya nah barakallahu fikum masing-masing hamba menciptakan perbuatannya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, perbuatan hamba tidak ada keterkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keterkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan perkara yang sangat berbahaya. Bahkan perbuatan hamba itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk terjadi, terjadi. Jika tidak, tidak barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan hamba itu semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasya'una illa Allah nam rabbul alamin dan tidaklah mereka atau kalian berkehendak melainkan nam barakallahu fikum Allah subhanahu wa ta'ala rabb semesta alam berkehendak jadi kehendak hamba itu dibawa kehendak Allah subhanahu wa ta'ala perbuatan hamba itu tergantung dengan masya Allah subhanahu wa ta'ala perbuatan hamba tergantung dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum nam seperti itu Kemudian berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah, rabi'an yang keempat, al-imanu bi anna Allah khaliqu kulli syai'. Mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu nam adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, Allah taala yang menciptakannya. Allah Subhanahu wa taala adalah al-khaliq, adapun kita adalah makhlukun, marbubun. Kita semuanya adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dan juga di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Allahu khaliqu kulli syai'. Dan Allah lah zat yang menciptakan segala sesuatu. Nah, dari segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Nah, oleh karena itu ketika ada yang tidak percaya dengan adanya pencipta. Nah, itu kisahnya Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Waktu itu nah barakallahu fikum beliau masih apa? Masih dalam keadaan kekufuran. Kemudian ketika mendengar salah satu ayat daripada surat At-Tur yaitu firman Allah Subhanahu wa taala am khaliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun Nah, apakah mereka diciptakan Naam tanpa sesuatu ataukah mereka menciptakan diri diri mereka sendiri? Naam. Kemudian dua perkataan ini atau dua ungkapan ini perkara yang tidak mungkin. Yang pertama, apakah mereka menciptakan atau mereka diciptakan tanpa sesuatu? Itu juga tidak mungkin. Amhumul khaliqun ataukah mereka yang menciptakan mereka sendiri itu juga perkara yang tidak mungkin. Berarti menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya segala sesuatu ada yang menciptakan yaitu Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum. Naam seperti itu. Oleh karena itu Naam Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu ketika memahami ayat tersebut kemudian terketuk hatinya sehingga beliau mengatakan kada qalbi an yatir hampir-hampir naam hatiku ini terbang. Naam atau hampir-hampir terbang karena apa? Mendengar ayat tersebut dan terketuk. Nah, barakallahu fikum tersentuh istilahnya. Akhirnya nam e, terletaklah keimanan pada waktu itu juga dan beliau pun beriman. Nah, barakallahu fikum setelah mendengar ayat tersebut yang dilantunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu pada salat Maghrib. Nah, barakallahu fikum. Jadi empat perkara ini harus kita nam yakini barakallahu fikum. Nah, dalam artian apa? Dalam artian ketika seorang beriman dengan takdir Ya, tidak akan sempurna kecuali harus nah barakallahu fikum mengimani empat perkara ini. Nah, harus mengimani empat perkara ini. Yang pertama al-imanu bi ilmi bi Allah subhanahu wa taala. Mengimani dengan ilmunya Allah subhanahu wa taala. Bahwa segala sesuatu di bawah ilmunya Allah subhanahu wa taala, di bawah pengetahuan Allah subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Di bawah pengawasan Allah subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum aina kuntum. Dan Allah subhanahu wa taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Kebersamaan di sini sudah kita jelaskan berkali-kali barakallahu fikum hafizakumullah adalah kebersamaan ilmunya dan penguasannya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian yang kedua adalah beriman. Al-imanu naam bi kitabati naam bi kitabati Allah Subhanahu wa taala fil mahfud. mahfuz. Nah, beriman dengan apa? Dengan tulisan Allah Subhanahu wa taala dalam lahil mahfuz. Tentunya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan al-qalam yaitu pena karena pertama kali Allah Subhanahu wa taala menciptakan nam al-qalam itu pena, Allah taala mengatakan nam uktub, nam tulislah. Kemudian pena tersebut berkata, "Wa madza aktub?" Nam, "Rabbi madza aktub?" Wahai Rabbku, apa yang aku harus tulis? Qala uktub ma huwa kainun. Nam, tulislah apa-apa yang akan terjadi sampai tegak hari kiamat. Fajara tilka sa'a bima huwa kainun yaumil qiyamah. Maka pena tersebut senantiasa berjalan dan menulis Nah, mulai dari waktu dibintangkan tersebut hingga enam tegak hari kiamat. Dalam artian apa? Semuanya sudah tercatat barakallahu fikum wa hafizakumullah, tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Nah, barakallahu fikum yang mana kitab yang ada dalam Lauhul Mahfuz itu la tataghayyar wa la tatabaddal, tidak berubah dan tidak di nah tidak terganti barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya itu beriman dengan masyiatillah jalla wa Nah, beriman dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan terjadi dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Yang keempat adalah beriman dengan nah fikum ciptaan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyatakan di sini, Allah Syekh Shalal Fauzan, waffaqahullah" Nah, yang keempat tadi, al-imanu bi anna Allah khaliqu kulli syai' wa huwa 'ala kulli syai' wakil. Itu beriman terhadap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dan dialah zat yang apa? Yang na barakallahu fikum mengatur nama atas segala sesuatu ini semuanya. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur dan juga yang menciptakannya. Hada awal iman berkadar inilah beriman dengan takdir. Harus ada terpenuhi empat rukun. Beriman dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan catatan Allah Subhanahu wa taala dalam al Mahfuz, Beriman dengan kehendak dan masya Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan apa? ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wal tu kanu yungkiruna al-qadar. Orang-orang jahiliyah dahulu mereka mengingkari takdir ini. Mereka mengingkari apa? Mengingkari takdir ini. Nah barakallahu fikum. Wad dalilu ala dalil. Dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka mengingkari takdir tersebut salah ayat dalam fil Qur'an. Tiga ayat dalam Al-Qur'an. Al-ula yang pertama fi surat Al-An'am, pada surat Al-An'am. Ya sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allah ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'. Ucapan mereka perhatikan di sini. Naam. Dan orang-orang yang mereka berbuat kesyirikan, nah mereka akan mengatakan law syaa Allah kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak atau mengendaki, masyrakna, niscaya kita tidak akan berbuat kesyirikan. 6 wala ba'una tidak pula bapak-bapak kita, wala haramna min dan tidak pula kita mengharamkan perkara atau sesuatu nam kecuali dengan seizinnya. Nah, itu seperti itu. Itu kalau seandainya Allah Ta'ala berkehendak kata mereka. Jadi mereka itu tidak meyakini bahasanya semua itu segala sesuatu dengan kehendak Allah SWT dan dengan nama Dengan masya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti itu. Kemudian dalam surat An-Nahl. Dalam surat An-Nahl. Nah, barakallahu fikum Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء وقال الذين أشركوا dan berkatalah orang-orang yang mereka berbuat kesyirikan Lau Allah kalau seandainya Allah telah menghendaki ma abadna min duni min syai. Namun saya kami tidak akan mengibadah sesuatu pun selain Allah Subhanahu wa taala. nam Nahnu tidak pula kami, tidak pula bapak-bapak kami. Wala haramna min duni Dan kami pun juga tidak mengharamkan nah sesuatu melainkan dengan seizinnya. Nah, tidak mengharamkan segala sesuatu melainkan dengan seizinnya. Itu kalau Allah Taala menghendaki katanya. Wa fi surat Al-Zukhruf dalam surat al zukhruf wa qalu law syaa rahmanu ma Mereka berkata kalau seandainya Ar-Rahman, itu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, itu menghendaki ma abadnahum, kami tidak akan mengibadahi mereka atau berhala-berhala atau sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah apa? bentuk pengingkaran mereka. Nah, barakallahu fikum mereka menat. Nah, barakallahu fikum jadi mereka seakan-akan berhujah perbuatan maksiat mereka dengan takdir. Nah, barakallahu fikum dalam artian bagaimana? Dalam artian nah mereka itu seakan-akan tidak mengetahui bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui atau dalam artian Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kehendak dan masyiah sehingga mereka mengatakan lausya Allah kalau seandainya Allah taala menghendaki. Nah, kan seperti itu. Ya barakallahu fikum. Adapun kita, nah barakallahu fikum al-muslimun dan orang-orang yang beriman terhadap takdir seperti ini, kita katakan semua itu dengan takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah barakallahu fikum hafizakumullah seperti itu. Nah. Jadi khulasannya, nah barakallahu fikum hafizakumullah bahasanya beriman dengan takdir ini harus terpenuhi empat perkara tadi yang sudah kita sebutkan. Yang pertama, al-imanu bi annallaha alima kull syai. Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nah mengetahui segala sesuatu. Nah, kemudian yang berikutnya beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat segala sesuatu di dalam Lauhul Mahfuz. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, kemudian barakallahu fikum hafizakumullah. Beriman juga bahwasanya nah Allah Subhanahu wa taala nah barakallahu fikum hafizakumullah menghendaki segala sesuatu dalam artian segala sesuatu yang terjadi pada alam semesta ini dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu barakallahu fikum hafizakumullah itu adalah rukun-rukun beriman terhadap takdir harus terpenuhi empat perkara tersebut. Kalau seandainya tidak terpenuhi maka tidak dikatakan sah dalam artian masih kurang nah keimanan dia terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang mana semakin kita kuat iman kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala kita semakin bersyukur dan juga semakin menyadarkan semua perkara itu Nah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya segala sesuatu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita, kehidupan kita, nah barakallahu fikum dan yang semisalnya itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Semua perkara yang Allah Ta'ala kehendaki pasti terjadi. Dan semua perkara yang Allah Ta'ala tidak kehendaki tidak akan terjadi. Wallahu a'lam suwab. Cukup sekian dulu yang sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Naam barakallahu fikum hafizakumullah. Allahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. rabbil alamin.